Sementara peperangan berkecamuk. Dan masuk di bawahnya juga jumhur ulama mengatakan semua sholat yang dikhawatirkan bahaya akan datang menimpa seseorang. Tetapi kalau bahaya itu akan menimpa seseorang, sholatnya itu dalam keadaan apa saja. Misal waktu sholat masuk Kemudian banjir mulai naik. Lalu dia harus sholat. Walaupun sudah kita katakan dalam kondisi banjir boleh menjamak tapi tidak kosor. Pertemuan yang lalu sudah kita katakan kalau dikhawatirkan gempa, banjir, ya, itu berarti boleh orang menjamak, menggabung tapi tidak dikosor, tidak dipangkas yang empat rakaat jadi dua rakaat. Tetapi juga masuk dalam bab khauf bab sholat dalam keadaan takut, kalau seandainya ada orang yang tidak mau menjama, misal dalam kondisi banjir, kemudian dia banjir ini menimpa seluruh kota seperti keadaan Jakarta kemarin. Dia berada di tengah-tengah banjir, apa yang dia harus lakukan? Maka masuk dalam kategori sholatil khauf. Dia sholat dalam keadaan dia. Dia sholat dalam keadaan dia dan semampu dia. Dan semampu dia. Tetapi kalau dikerjakan dalam kondisi berperang, dibahas dijadikan oleh ulama dari dua tata cara. Yang pertama, kalau seandainya perang lagi berkecamuk, sudah berperang, ya, satu sama yang lain sudah menyerang, maka dia sholat dalam kondisi yang dia bisa. Di atas kudanya, di atas mobilnya, di atas kendaraannya. Dia sholat seperti keadaan dia mampu, walaupun sambil berperang. Walaupun sambil berperang. Jadi boleh pun dia sujud, walaupun dia sujud dengan e, isyarat mata, ruku dengan isyarat mata, kan gitu. Jadi sedang berhadapan sama musuh pun lagi bacot-bacotan istilahnya, berhadapan dengan pedang senjata, tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Dan ini sebuah pelajaran besar jemaah sekalian. Kalau dalam kondisi seperti ini saja Allah belum maafkan, tetap wajib sholat. Bagaimana dengan orang dalam kondisi aman kayak kita sekarang? Tentram, nggak ada apa-apa, enak uduknya airnya bersih, masjidnya bersih, imamnya tenang bacanya. Kita bisa nikmatin sholat itu, itu lebih wajib lagi. Karena dalam kondisi berperang saja, berhadapan dengan musuh, masuk waktu sholat tetap wajib sholat. Dan ini memang dibabkan khusus bab sholat khauf. Kalau musuh belum saling menyerang, belum saling menyerang, baru akan saling menyerang, dan masih ada jeda untuk sholat, maka tata cara sholatnya khusus. Ini akan kita fokus bahas pada kesempatan malam ini insya Allah. Kita akan bacakan hadis yang pertama berhubungan dengan masalah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim An Sahal bin Hawwat radhiyallahu anhu anin Nabi anna amman sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa salat al-khauf أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بكيت ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن Manda an Salih an Khawat an Abi. Terjemahannya bahwasanya Saleh ibn Khawat radhiyallahu anhu beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang sempat menghadiri salatil khauf, salat dalam keadaan takut di medan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang yang diberikan nama Zatir Riqa. Zatir Riqa salah satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW sempat sholat dan diikuti dengan sekelompok dari sahabatnya. Sekelompok dari sahabatnya. Tepatnya ulama mengatakan dibagi dua pasukan. Dibagi dua. Atau maksimal yang bisa ikut dengan imam. Sisahnya itu berhadap musuh. Jadi misalnya musuh di depan kita sana. Imamnya tetap sholat. Mengimami ada setengah pasukan ikut jadi makmum. Yang sisanya tetap jadi, jadi menjaga musuh. Tidak ikut sholat. Nabi SAW Alaihi sholat dan sekelompok dari sahabat beliau ikut bersama beliau, sementara sekelompok yang lainnya menghadapi musuh. Lalu beliau sholat bersama mereka, kelompok yang pertama satu rakaat saja. Perlu juga anda tahu, kalau seandainya jihad ini di luar lokasi kota kita, misal kita tinggal di Bekasi, Jihad terjadi di luar lokasi ini, misalnya terjadi di Bogor, misal terjadi di Bandung. Maka kita keluar dari e, Bekasi atau dari Jakarta ke Bogor atau ke Bandung. Keluarnya kita sudah dihitung orang safar. Berarti sholatil khaufnya itu sholat yang digabung antara sholat takut dengan sholat musafir. Otomatis sholatnya berarti khasar. Jadi kalau kerjain duhur itu dua rakaat saja. Bagaimana caranya? Kalau sedang berhadapan dengan musuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jadi imam, kemudian setengah pasukan ikut di belakang beliau, sementara setengah yang lain menghadapi musuh, berhadapan. Ya. Kemudian beliau sholat dan beliau ruku serta sujud dua kali, sementara kelompok yang ada di belakang beliau mengikuti sampai beliau berdiri untuk rakaat kedua. Kelompok yang kedua, eh kelompok yang pertama ikut, itu lalu ruku sujud menyempurnakan sholatnya. Sekali lagi, Nabi saw jadi imam, setengah pasukan ikut di belakang Nabi saw sholat satu rakaat saja ikutnya. Begitu berdiri ke rakaat kedua, Nabi saw diam. Jamaah yang ikut di belakangnya itu menyempurnakan rakaat kedua sendirian, masing-masing. Jadi ikut berjamaahnya cuma rakaat pertama bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka salam, sementara Nabi sebagai imam masih nunggu. Kelompok yang kedua yang menghadapi musuh datang, masuk ke belakang Nabi SAW ikut berjamaah. Nabi sudah rakaat kedua, si jamaah yang baru masuk baru mau rakaat pertama. Kelompok yang pertama sudah salam, jadi waktu Nabi lagi berdiri, mereka sudah baca Al-Fatihah, baca surah, mereka langsung sempurnakan satu rakaat lagi sampai salam, terus mereka menghadapi musuh. Yang belum sholat datang menghadap atau ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengimami mereka satu rakaat. Nabi sujud, apa eh, ruku, iktidal, sujud sampai tahiyat. Nah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahiyat di rakaat kedua, makmum yang di belakangnya berdiri, nggak ikut tahiyat. Solat rakaat kedua mereka. Solat rakaat kedua mereka. Nabi tidak salam, nunggu mereka sampai yang di belakangnya ini kelompok yang tadi baru ikut satu rakaat itu duduk juga untuk salam di tahiyat kedua, baru Nabi SAW salam bersama mereka. Nabi SAW salam bersama mereka. Ini yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Saya bacakan terjemahannya. Saleh bin eh, Khuwat berkata, beliau termasuk salah satu sahabat yang menghadiri salatul khob bersama Nabi SAW di perang Zatir Riqa. Bahwasanya kelompok sahabat Nabi berbaris bersama beliau dan sekelompok lain menghadapi musuh. Lalu beliau sholat bersama mereka, kelompok yang pertama satu rakaat. Kemudian beliau tetap berdiri dan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing. Lalu mereka bubar dan berbaris menghadapi musuh. Kelompok yang pertama. Datanglah kelompok lain yang belum sholat, lalu sholat bersama beliau satu rakaat. Pada saat Nabi SAW duduk untuk tahiyat, kelompok kedua yang datang menambah rakaat yang tersisa satu rakaat dan Nabi SAW menunggu mereka. Lalu Nabi Salam bersama dengan kelompok yang kedua. Jelas ini ya? Jadi tata caranya sendiri kalau musuh belum berhadap, belum belum terjadi berkecamuk peperangan, baru akan terjadi. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya diriwayatkan oleh lafadz Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain dikatakan An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal gazautu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Najd eh, fawazain al-adwa fasafahna fasafafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina faqamat ta'ifatun ma'ah wa akbalat ta'ifatun 'alal adu wa معه biman ma'ah wa sajada sajdatain thumma sarafu makanat ta'ifatil lati lam tusallu lam tusalli faja'a faraka'a bihim rak'ah wa sajada sajdatain thumma sallam faqama qul wa'id minhum faraka'a li nafsi rak'ah wa Umar berkata, aku pernah berperang bersama Nabi Shallallahu di jalan menuju Najd. Kami menghadapi musuh dan berbaris menghadapi musuh. Maka berdiri Rasulullah SAW solat bersama kami. Sekelompok berdiri bersama beliau dan sekelompok lain menghadapi musuh. Beliau sholat satu rakaat dengan kelompok yang bersama beliau dan sujud dua kali. Kemudian beli, mereka berpaling menuju tempat kelompok yang belum sholat. Lalu mereka datang yang belum sholat dan beliau sholat satu rakaat dan sujud dua kali bersama yang belum sholat. ini riwayat tidak lengkap tapi dilengkapkan dengan riwayat yang pertama kita bacakan. Ini tata cara sholat khauf yang pertama. Jadi imam sholat, rakaat pertama diikuti dengan setengah kelompok pasukan. Kemudian setelah berdiri untuk rakaat kedua, imam diam. Makmum yang di belakang sempurnain sholatnya sendirian masing-masing sampai salam. Imamnya tetap berdiri, kelompok yang belum sholat datang, takbir ikut sama imam. Imam lalu ruku, etidal, sujud, sampai duduk tahiyat, Waktu dulu tahiyat, makmum yang di belakang yang baru datang itu berdiri menambah satu rakaat yang kurang, lalu salam sama imam. Nanti imamnya belum salam, nunggu sampai makmum duduk, baru imamnya salam, makmumnya ikut semua. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa an Jabir radhiyallahu anhu qaal, syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf, eh, saffafnaha saffain. صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وأقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه وذكر الحديث Wa fi riwayah thumma sajada wa sajada ma'ahu safil awal. Tata cara salat yang kedua adalah kata Abdullah bin Umar, kami pernah salat bersama Nabi. Aku menyaksikan salat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami membuat dua saf waktu itu. Jumlah tidak terlalu banyak, mereka membuat dua kelompok. Kelompok ini kalau kalau dua saf ya dua saf saja. Kalau sepuluh saf berarti lima lima saf dibagi dua pokoknya. Kami mengaturnya dua saf, lalu Nabi antara kami dengan kiblat itu musuh. Maksudnya ini kiblat misalnya di depan sana, kemudian musuh di tengah-tengah, kiblat jauh, kami menghadapkan dengan musuh. Jadi sholatnya menghadap ke musuh karena kiblat ke sana. Nabi SAW lalu takbir dan kami semua ikut takbir. Pada saat Nabi ruku, kami ruku. Pada saat Nabi i'tidal, sami Allah kami juga i'tidal. Pada saat Nabi SAW sujud, ya, yang ikut sujud itu hanya kelompok yang pertama saja. Kelompok yang pertama. Sementara kelompok yang kedua, saf yang kedua atau kalau sepuluh saf berarti 5 saf yang terakhir, itu menghadapi musuh. Menghadap musuh bahkan dalam ayat dikatakan wal yakhudu aslihatahum sambil mereka memegang senjata mereka. Lalu pada saat Nabi SAW selesai sujud, bangun kerakat yang kedua, nunggu dulu Kelompok yang kedua tadi yang belum sujud, itu sujud. Nyempurnain sholat sujudnya, lalu berdiri ikut berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terjadi hal yang sama. Perilakunya sama. Berarti semua jemaahnya ikut. Nabi SAW ruku pertama semua ikut, eh tidak semua ikut. Waktu sujud, kelompok yang kedua diam. Kelompok yang pertama ikut dengan Nabi SAW. Itu saf-saf yang pertama. Jadi kalau sepuluh saf dibagi dua, lima saf, lima saf. Kalau cuma dua saf berarti satu saf, satu saf. Nanti setelah Nabi berdiri ke rakaat kedua, maka kelompok yang belum sujud sujud dulu kemudian berdiri sholat lagi rakaat kedua bersama Nabi saw waktu Nabi ruku kemudian e, sujud apa ruku tidak sama kelompok pertama ikut kelompok kedua berdiri dulu walaupun rakaat kedua waktu Nabi sudah duduk akan salam barulah kelompok kedua itu salam kemudian ya, apa baru duduk ikut salam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini kurang lebih kesimpulan daripada solatil khauf tata caranya. Dan ini riwayat-riwayat yang lain semuanya hampir disebutkan, ya, hampir disebutkan menyerupai riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Intinya Nabi saw mengimami setengah jamaah dan setengah lagi ikut setelah itu. Ya, dan ini hanya dibolehkan di solatil khauf. Ada sebuah poin penting di sini jemaah sekalian. Ada di antara jemaah kita yang menarik hukum solatil khauf di solat dia di sholat dia. Artinya begini, kalau dia musafir, kan sudah kita jelas jelaskan di bab bab sholat jamak kasar. Kalau anda musafir dan anda menjadi makmum, karena anda boleh kasar ya, duhur boleh dua rakaat kalau anda musafir. Imamnya sedang sholat sempurna itmam, maka anda punya kewajiban mengikuti imam harus sempurna empat rakaat nggak boleh imam berdiri rakaat ketiga anda salam ini ada kesalahpahaman dan ini terjadi. Ada yang sholat begitu. Istidlalnya ngambil hukumnya dari sholatil khauf. Ini nggak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengerjakan metode sholat ini itu di medan perang. Selain medan perang tidak ada sholat seperti ini. Tidak ada sholat seperti ini. Jadi kalau anda musafir, anda tetap sholat itmam. Masuk imam lagi sholat duhur empat rakaat. Anda ikut saja empat rakaat. Setelah salam anda iqamah lalu anda sholat sendiri. Lalu anda sholat sendiri gitu. Nah, ini ini sebuah hukum yang berhubungan dengan masalah sholatul khawf. Dan sudah saya jelaskan tadi ini juga boleh ditarik. Ini kalau musafir, kalau tidak musafir, kalau tidak musafir, tadi kan kalau keluar kota perangnya. Kalau kota kita yang diserang, sholatnya tetap empat rakaat. Di dalam kota kita tetap empat rakaat, tapi tata caranya sama. Sebagian ikut sholat, sebagian berjaga-jaga. Kalau empat rakaat berarti pada saat dua rakaat pertama dilakukan seperti rakaat satu rakaat pertama di sholat di medan perang. Ya, jadi mekanismenya sama, cuma ditambah dua rakaat saja. Ini kalau seandainya kita tidak sedang eh, atau kita sedang di dalam kota kita. Sama juga sholatil khauf juga masuk di dalamnya orang yang sholat tadi kalau khawatir banjir, khawatir gempa, khawatir binatang buas di dalam hutan, maka dia boleh sholat. Tapi sholatnya di lokasi-lokasi seperti ini itu boleh sholat seperti dalam keadaan orang kalau sedang berkecamuk perang. Contoh lebih jelasnya lagi konkretnya, Anda lagi banjir, kemudian orang pada lari karena tsunami, seperti kasus Aceh kemarin. Sementara mereka berlari-lari itu, lari dari banjir, ternyata sudah masuk waktu sholat. Ada yang mau sholat, dia sementara berlari boleh sholat. Ya ini sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat dan juga dalam penjelasan tentang tafsir sholatil khauf dalam Al-Quran itu kalau sedang berkecamuk perang maka para sahabat sholat sesuai dengan kemampuannya misalnya dengan isyarat mata ya dengan ruku sujudnya dengan isyarat mata sama dengan keadaan tadi yang kita jelaskan kurang lebih ini pembahasan tentang masalah sholatil khauf kita akan masuk sekarang insya Allah dengan sholat yang lain yaitu sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Sholat dua hari Idul Fitri Adha ini termasuk sholat yang diwajibkan oleh para ulama. Jadi hukumnya bukan sunnah ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah muakkada tapi ini pendapat yang lemah, yang marjuh. Pendapat yang raji adalah diwajibkan. Jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi saw kalau tiba Id Adha ya, dan Idul Fitri itu terutama Idul Fitri ya karena Nabi SAW Idul Adha waktu itu sempat haji bersama sahabat Nabi SAW menyuruh semua muslimin keluar ke lapangan laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, sampai termasuk wanita yang berhalangan itu disuruh hadir untuk mendengarkan khutbahnya walaupun tidak ikut sholat id. Dari sini ulama mengatakan sholat id termasuk bagian daripada sholat yang diwajibkan. Ya, sholat yang diwajibkan. Sama tadi sholatil khawf itu kita bahas dalam masalah sholat wajib. Ya, jadi kita sekarang masih berputar di sholat-sholat wajib. Yang lalu sempat kita membahas sholat Jumat, gitu kan? Itu juga termasuk bagian daripada sholat yang wajib. Baik, dua hari raya ini adalah dua hari raya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang sahih bahwasanya Allah telah menjadikan untuk kalian hari raya yang baik dua yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Kita dengarkan dulu penjelasan tentang apa itu fitr dan apa itu adha. Hadis menjelaskan riwayat Tirmizi dan hadisnya adalah Hasan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhhin nas. Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda hari raya Idul Fitri adalah hari orang-orang berbuka dan hari raya Adha adalah hari di mana orang-orang berkurban. Berarti fitr itu artinya berbuka. Fitr artinya berbuka. Jadi beda dengan kayak di Indonesia bilang selamat Idul Fitri kemudian mereka mengatakan kembali kepada fitrah. Lain maknanya beda. Fitr ini dari diambil dari kata-kata iftar, berbuka puasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan perilaku beliau kalau tiba hari raya Idul Fitri, beliau makan dulu baru sholat. Apa gunanya? Agar menjelaskan kepada kaum muslimin Ramadan sudah selesai. Nggak boleh lagi puasa. Karena haram jemaah sekalian hukumnya puasa di hari raya nggak boleh. Puasa di hari raya dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi termasuk hari-hari yang tidak boleh puasa itu adalah dua hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian tidak boleh juga puasa pada hari-hari tasyrik. Tiga hari setelah lebaran Idul Adha, 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Itu memang hari makan dalam Islam. Sementara Idul Adha adalah hari di mana orang berkurban, diambil dari kata-kata Allahi, artinya kurban. Jadi sebenarnya Idul Adha betul itu adalah Idul Kurban. Itu adalah Idul Kurban. Dikatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abi Umair eh, Anas bin Malik berkata, "An Umamata an Umamati lahu min as-sahaba anna rakban ja'u fasyahidu annahum ra'ul hilal bil ams amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuftiru wa in asbahu an yaghdu ila musallahum." bahwasanya Anas bin Malik meriwayatkan dari paman-pamannya di kalangan sahabat bahwa suatu kafilah telah datang lalu mereka menyaksikan bahwasanya kemarin mereka telah melihat hilal bulan sabit maka Nabi SAW memerintahkan mereka agar berbuka puasa dan esoknya menuju tempat sholat mereka riwayat Ahmad dan Abu Daud hadis ini menjelaskan tentang pengerjaan sholat idul fitri yang sifatnya harus dikerjakan ya, pada saat masuknya hari raya. Tentu jemaah sekalian, yang sering terjadi di Indonesia adalah khilaf selalu. Siapa yang lebaran duluan, siapa yang tidak. Di sini memang ulama memberikan pendapat, memang ada khilaf. Ada yang mengatakan cukup dengan pandangan satu orang selesai. Ada yang mengatakan tidak, harus ya ada orang-orang yang ditunjuk oleh wali yang memberikan keputusan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk beberapa orang sahabat untuk melihat bulan Kemudian menentukan apakah Ramadan masuk atau Idul Fitri masuk. Sama halnya di Adha. Kemudian juga sama pada saat ya, mereka akan berbuka puasa, akan lebaran juga dilihat. Ya, beliau mengutus. Pernah juga riwayat seperti ini menjelaskan riwayat yang tadi isnadnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad bahwasanya ada Nabi SAW pernah lagi puasa Kemudian ternyata ada sekelompok sahabat baru masuk ke Madinah bilang, "Ya Rasulullah, kami sudah lihat hilal. Kami sudah lihat hilal." Maka Nabi SAW menyuruh semua sahabat yang lain untuk buka puasa. Untuk buka puasa karena sudah ada sekelompok dari sahabat terpercaya yang melihat bulan itu. Tapi di sini, pada saat mempertemukan dua riwayat ini, ulama mengatakan yang lebih rajih adalah mengikuti pendapat daripada wali kalau memang wali itu sudah memberikan keputusan atau memberikan menunjuk orang-orang. Kayak kita sekarang pemerintah sebenarnya. Makanya waktu Ramadan kemarin itu saya selalu tekankan nggak usah bingung dengan lebaran, ikuti pemerintah saja. Kalau mereka salah, mereka menanggung dosanya. Kalau tidak, maka kalau mereka benar mereka dapat pahalanya. Tapi kita sudah aman dari sisi hukum kepada Allah SWT dan juga menjauhi perselisihan umat. Menjadi menjauhi perselisihan ulama mengatakan maslahat umat itu lebih besar Apalagi memang ada hadis yang mengatakan, kalau memang tertutup bagi kalian di malam 29-nya, eh, di malam 30-nya, maka tidak apa-apa lengkapkan puasa 30 dengan hari besoknya. Yang penting jangan puasa 31 hari atau jangan puasa 28 hari. Kalau 29 atau 30 itu sudah umum, kan gitu. Jadi ini lebih baik memilih apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Dan saya juga pernah hadiri sendiri penelitian diadakan, ternyata memang Asia Tenggara terutama kita di Indonesia ini itu memang berada di garis katulistiwa dan memang permasalahannya kita seringkali berbeda dengan Timur Tengah, itu wajar. Nah, jadi ada teman-teman kita yang mengatakan kenapa Saudi sudah Lebaran kita belum? Ya itu karena memang beda, cuacanya beda, memang beda, jaraknya yang jauh, itu wajar. Sebagaimana juga kita sekarang sudah maghrib di sini, di Saudi sekarang masih baru asar, wajar saja itu terjadi. Itu bukan hal yang hal yang baru gitu di seluruh dunia ini. Jadi saya sarankan untuk ikut tetap pemerintah. Baik, tata cara sholat. Ya, tata cara so ma maaf sebelumnya dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memakan pada saat Idul Fitri itu beberapa butir kurma agar membuktikan kepada manusia bahwasanya tidak boleh atau Lebaran atau puasa sudah habis Ramadan sudah habis. Sementara sebaliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan dulu pada saat ingin sholat Idul Adha karena setelah Idul Adha, memang Nabi SAW memerintahkan untuk makan selama empat hari. Idul Adha dan tiga hari hari tasyrik setelahnya. Tiga hari hari tasyrik setelahnya gitu. Jadi memang sengaja Nabi SAW tidak makan dulu karena memang habis sholat harus makan. Gitu loh. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri makan dulu untuk membatalkan menjelaskan orang sudah batal puasa Ramadan. Kemudian yang menjelaskan tata cara sholatnya adalah dijelaskan dalam banyak riwayat. Di antaranya muttafaqun alaih disebutkan bahwasanya Nabi saw solat sholat id ya, itu dikerjakan sebelum khutbah, sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Jadi kalau di Indonesia kerjakan itu sudah tepat. Sholat dulu baru khutbah. Dan khutbah ini adalah bagian daripada atau rangkaian daripada sholat id. Nggak boleh ditinggalkan. Makanya Nabi saw dalam riwayat Bukhari yang lain tadi menyuruh wanita, anak kecil, semuanya keluar ke lapangan, walaupun wanita yang berhalangan, minimal untuk menghadiri khutbahnya yang tidak ikut sholat, karena khutbah bagian daripada sholat id itu sendiri. Kemudian Nabi saw sholat id itu dua rakaat yang tidak pernah diikutin dengan sholat sunnah sebelumnya atau sesudahnya dan beliau mengerjakannya setelah matahari terbit. Beliau mengerjakan setelah matahari terbit. Ini diriwayatkan oleh tujuh perawi hadis, di antaranya ahli sunan yang empat, juga Imam Malik, Ahmad dan Darul Ad-Darimi. Juga Nabi SAW sholat id tanpa azan dan iqamah. Tidak ada azannya, nggak ada iqamahnya. Langsung saja. Ya, langsung saja sholat dan ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat buka, dalam riwayat yang lain Imam Ibnu Majah dikatakan Nabi SAW tidak pernah sholat sebelum id rakaat apapun termasuk duha. Beliau tidak kerjakan. Karena sudah terbit matahari ya. Jadi beliau tidak mendahulukan sholat dari terbit matahari hari raya itu kecuali sholat id. tidak ada sholat lain sebelumnya. Duha pun dikerjakan setelah sholat id. Dikerjakan setelah sholat id. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dalam sanad yang hasan. Nabi SAW tidak pernah sholat sebelum id itu baik duha ataupun sholat sunnah yang lainnya qobliyah misalnya tidak ada dan beliau mengerjakan sholat dua rakaat duhanya itu setelah pulang ke rumahnya setelah pulang ke rumahnya begitu pula sama dengan waktu idul adha juga Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim memerintahkan para sahabat untuk sholat di musolla Musola adalah sebuah lapangan yang luas yang dipakai untuk sholat. Tidak dikerjakan di tempat tertutup kecuali ada halangan. Misalnya hujan, tidak tersedia tempat yang kosong, orang dalam di pusat kota sempit semua, serba apartemen, tidak ada tempat lagi, maka terpaksa mereka sholat itu lain. Tapi kalau masih ada tempat terbuka, maka lebih afdol tempat terbuka, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat terbuka. Kemudian beliau sholat di solatul fitr dan solat adha itu dengan pertama tujuh takbir, tujuh takbiratul ihram. Ya. Nah, takbir tujuh ini selain takbiratul ihram, jadi delapan sebenarnya. Begitu takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru masuk tujuh takbir setelahnya. Tujuh takbir setelahnya. Diselingi diantaranya dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di rakaat kedua beliau membaca lima kali takbir selain takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir yang Bapak Ibu sekalian bangun dari sujud Allahu Akbar ke atas itu selain itu. Itu namanya takbir intiqal. Setelahnya dibaca lima kali takbir dan sisanya sholat dikerjakan seperti umumnya sholat-sholat yang lainnya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di rakaat pertama itu dengan surah Qaf. Surah Qaf. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca waktu iqtarabatis sa'at. Ya. Juga dalam riwayat lain dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca di rakaat pertama dengan Subbihisma Rabbikal A'la Kemudian beliau membaca yang kedua dengan asyams. Dan sisa sholatnya itu beliau kerjakan seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tinggal pertanyaan sekarang, bagaimana kalau seandainya bertemu antara sholat Jumat dan sholat Id? Karena ada riwayat yang mengatakan dalam riwayat Sahih, kalau sudah kalau Jumat itu terjadi di waktu Id maka Jumatnya menjadi khiar, menjadi pilihan. Di sini ulama mengatakan yang paling rajih adalah Jumatnya memang menjadi hukumnya sunnah kalau bertepatan dengan sholat id. Tetapi duhurnya itu nggak gugur. Duhurnya nggak gugur. Karena lafaz hadis menjelaskan men, e, menjadikan Jumat sebagai sunnah artinya pelaksanaan Jumatnya. Tapi duhurnya tetap wajib. Sebab kemarin pada saat Idul Fitri atau Idul Adha pas Jumat ada yang mengatakan pada saya Ustaz ada sebuah masjid sholat id. Lalu mereka khutbahnya menyampaikan bahwasanya tidak boleh tidak perlu sholat duhur sebentar, langsung asar saja. Jadi tidak ada duhur lagi. Ini pendapat yang sangat lain kata ulama, sangat lemah. Ya sangat lemah karena lafadz hadis yang mengatakan Jumat tergantikan itu cuman pelaksanaan Jumatnya maksudnya. Tapi duhurnya tetap terlaksana. Itu pun Jumat dalam pendapat jumhur ulama dikerjakan walaupun itu sudah sunnah hukumnya. Boleh dikerjakan tapi sudah sunnah. Jadi pelaksanaan Jumat tidak ada lagi maksudnya dengan khutbah. Tapi untuk duhurnya tetap dikerjakan. Tetap dikerjakan. Ini pendapat yang lebih kuat dan merupakan atau mengistimbat banyak sekali riwayat-riwayat sahih riwayat Bukhari. Ya, Allahu alam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Fadhal, silakan. Aduh saya nggak dengar. Ada micnya nggak? Ya, Antum jangan pindah, sini aja. Jadi pertanyaan pertama disampaikan tadi, tadi kan dijelaskan tentang sholatil khawf, Begitu pentingnya sholat sampai-sampai dalam perang pun tetap harus sholat, gitu kan? Nah pertanyaannya sekarang ada beberapa majelis masjid, ada majelis ilmu kayak kita pengajian begini, itu begitu sudah azan isya masih lanjut lagi setengah jam, gitu kan? Ya, sampai satu jam. Hmm. Baik, kemudian setelah itu baru azan. Ya. Nggak, kalau sampai satu jam itu berarti butuh Eh, penjelasan lebih jauh ya. Kalau yang sekarang saya ketahui memang ulama mengatakan khusus untuk majelis ilmu selama memang dia tidak melampaui batas yang sebenarnya ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara azan iqamah. Sekarang ada sebagian ulama mengatakan kalau dihitung secara menit tepatnya itu sekitar 20 menitan. Kalau dilihat antara azan dan iqamahnya Nabi SAW di zaman dulu itu durasinya kalau kita menitkan sekarang antara 15 sampai 20 menit Makanya di haram itu taruh jangka waktu itu. Di Mekah Madinah itu kalau Anda lihat antara azan iqamah 15 sampai 20 menit. Dan memang banyak sekali ulama yang begitu sudah azan antara azan iqamah lanjut lagi majlisnya Banyak sekali. Kalau lagi umroh haji bisa lihat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram begitu. Tapi kalau dia lebih daripada waktu ini, ini butuh bahasan sendiri karena tidak ada istidlalnya, tidak ada dalilnya. Apalagi kalau sampai sejam ya, itu berarti butuh pertanyaan. Kalau dia mau lanjut bisa dilanjut habis isya sebenarnya. Nah ulama bilang kalau dia masih mengambil durasi 15 sampai 20 menit yang diprediksi, diperkirakan oleh para ulama seperti waktu Nabi me me membiarkan antara azan dan iqamah di zaman beliau, maka itu masih umum, tidak masalah. Itu masih umum. Jadi ditakhirkan hanya dengan durasi sebentar. Tapi kalau sampai lebih dari ini, Allahu alam. Saya setahu saya tidak ada istidlalnya. Ya, jadi maksimal 15 sampai 20 menit. Begitu juga sama kalau saya sarankan ya, banyak juga teman-teman kita yang pengajian begini, azan sudah masuk tapi nggak azan. Mestinya azan dulu. Kalau saya di banyak masjid azan dulu. Setelah azan antara azan iqamah dilanjutin nggak apa-apa taklimnya. Nanti nggak pakai sholat qabliyah memang karena waktu sudah masuk, durasi sekitar 15 10 menit ada pertanyaan diselesaikan, lalu langsung iqamah sholat. Langsung iqamah sholat gitu. Ya Allah alam begitu. Yang kedua Untuk apa itu? Gak bisa. gak gak bakal ini sedang berhadapan dengan musuh. Gak bisa. Ini ini dat, hmm? nggak bisa, gak mungkin. Karena bisa saja mereka terbunuh. Ya, jadi pertanyaannya tadi bagaimana kalau seandainya kenapa tadi Rasulullah SAW itu menggabungkan mereka dalam sholat? Kenapa nggak disip-sipan? Misalnya orang sholat dulu nanti yang belum sholat tunggu mungkin beberapa saat setelah itu baru sholat gitu kan yaitu kondisi jawabannya tidak mungkin karena memang dikhawatirkan kalau perang ini kan tadi kalau perang belum berkecamuk ya yang saya jelasin tadi sudah berhadapan dengan musuh musuh depan mata kita sudah lihat maka pada saat itu tinggal tunggu serangan dari musuh nih harus diselesaikan karena waktu sholat sudah masuk gitu kan maka mereka kerjakan kalau Nabi SAW tidak sip-sipkan itu memang karena berhadapan jangan sampai kematian datang waktu sholat sudah masuk, gitu kan? Ini perang soalnya. Ya. Yang kedua sudah tadi sebelumnya terlalu eh, dalam keadaan tidak berudu, Ya itu kalau dalam keadaan darurat sebenarnya bisa saja. Kan gini ya, kalau dalam keadaan tsunami, pertanyaan yang bagus. Kalau fadhal, kalau sudah apa-apa. Iya. Jadi kalau seandainya dalam keadaan tsunami, orang lagi lari, apakah dia harus tayamum, udu atau tayamum, gitu kan? Di sini tentu e, kalau dalam keadaan darurat seperti ini tetap kalau masih ada air dia wudhu, tapi wudhunya itu wudhu yang sifatnya yang wajib, kan gitu. Telapak tangan sekali, sekali-sekali sambil jalan saja semampunya. Sementara dia juga sholat diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sambil berjalan, sujud, ruku, semaksimal mungkin dan tidak ada keharusan menghadap kiblat. Kalau dalam keadaan seperti ini sama dengan kita di atas kendaraan, itu sedang berhadapan dengan musuh, gitu kan? Itu musuhnya di mana maka kita harus lebih fokus kepada masalah apa yang sedang kita hadapi. Allah menjadikan dua hari raya bagi umat Islam. Lalu bagaimana dengan keadaan yang terjadi di negeri kita sebagian umat Islam menjadikan hari lainnya sebagai hari peringatan seperti peringatan Isra Miraj, Nuzul Quran, Maulid Nabi dan sebagainya. Apakah ini dibenarkan? Sebenarnya tetap kita kembali ke lafaz hadis. Hari raya bagi umat Islam itu ada tiga saja, nggak lebih dari itu. Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat. Yang sudah kita jelaskan untuk kita menjabarkan tentang masalah sholat Jumat. Bahwasanya Jumat termasuk hari raya Nabi eh, Islam kaum muslimin dan beliau mengatakan dalam hadis bahwasanya orang Yahudi telah memilih hari eh, Sabtu sebagai hari raya mereka, Nasrani hari Ahad dan aku diberikan hidayah oleh Allah SWT menjadikannya sebagai hari kebesaran itu adalah hari Jumat. Jadi tiga hari ini adalah hari raya. Selainnya tidak ada masalah adanya umat Islam memperingati Isra Mi'raj, nuzulul Quran atau Maulid Nabi. Begini saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari bahwasanya kita punya kiai, kita punya ustadz, kita punya panutan. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicontohin. Jadi kita harus mengikuti semua beliau dalam segala hal. Makannya, minumnya, menyisir rambutnya, berumah tangganya, berbisnis, berpolitik, semua ikut Nabi SAW. Semua muslim di muka bumi, di Afrika, di Eropa, di Asia, dimanapun kiainya, ustadznya cuma satu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus kita ikutin. Pertanyaannya sekarang misalnya acara, acara Isra dan Mi'raj. Pernahkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan Isra dan Mi'raj? Jawabannya tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Nabi SAW pernah Isra dan Mi'raj. Sudah masuk waktu. Hah? Semenit lagi. Baik, karena sudah ada suara kayu tadi, jadi saya pikir sudah. Jadi itu tidak pernah dirayakan Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, itu beliau cuma menyampaikan pesannya saja. Apa pesannya? Sholat. Tidak pernah beliau merayakan khusus ngumpulin sahabat buat rayakan di Mekah ataupun di Madinah. Sama dengan waktu beliau pertama menerima e, di Gua Hira wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi Banyak jemaah haji umroh kita sekarang pergi ke sana, naik ke gunung tinggi di Gua Hira Padahal Nabi saw. itu ke Gua Hira hanya waktu itu saja. Setelah terima wahyu Ikra itu semenjak hari itu sampai belum meninggal tidak pernah lagi ke Gua Hira. Lalu kenapa kita ke Gua Hira? Itu Nabi kerjain sebelum Nabi SAW jadi Nabi gitu. Ini contohnya. Juga sama dengan nuzulul Quran. Waktu saya kemarin di Kalibata pas ceramah, kemudian malam 17 saya kebetulan pembina masjid dikatakan, "Ustaz, kita mau adakan nuzulul Quran." Saya tanya, "Ini malam berapa Bapak Ibu sekalian?" "Malam 17." Ini Anda anggap malam nuzul Quran? Iya, saya ingin tanya. Bagaimana Anda menafsirkan ayat Allah? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran di Lailatul Qadar. Itu malam kemana? Sepuluh malam terakhir, malam ganjil Ramadan. Ini malam 17. Dari mana itu nuzul Quran? Tidak tepat. Kalau mau dirayakan sebenarnya di malam sepuluh akhir Ramadan. Tapi kita hubungkan lagi dengan riwayat lain. Pertama tanggalnya sudah salah, 17 Ramadan. Yang kedua, Nabi SAW tidak pernah merayakan. Tidak perlu kita rayakan karena kita punya ustadz dan kiai sudah mencontohkan itu. Allahu alam. Mungkin begitu dulu karena waktu sudah masuk. Kalau ada yang mau lebih bertanya bisa nanti datang ke saya setelah sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.